Insya Allah pada pertemuan malam ini kita akan mulai membahas kitab Muhasabatul A'mal wal Awaqib yaitu mengoreksi amalan-amalan, memeriksa amalan-amalan dan awaqib yaitu kesudahan dari berbagai macam perkara. Inda hululil balaya wal masaib ketika terjadinya bencana-bencana dan musibah-musibah. Wala mu'allif wafaqahullah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amma ba'd Di sini kurang alif ya untuk sholat sallallahu sallallahu perlu dikasih alif Bapak kok telah salah salasati ashur ketika itu dua tahunan yang lalu telah datang kepadaku sebelum tiga bulan eh, yaitu tiga bulan yang lalu risalatun akhbarana fiha ba'dul ikhwah suatu surat yang di dalamnya sebagian dari saudara kita saudara-saudara kita mengabari an roti ma yusibum minal masaib tentang banyaknya musibah-musibah yang menimpa mereka wasyakal akharun min zulmil ghairi alaihim. Kemudian beberapa ikhwan yang lain mengeluhkan akan kezaliman orang lain kepada mereka. Fayatlubuna jawab wa tasliyah. Maka mereka meminta jawaban dan hiburan. Amma nabahum minal ibtilaat. Dari bencana-bencana ibtilaat, ujian-ujian yang menimpa mereka. Nabahum, eh asal asabahum walam yatayassar li itmamul ijabati eh, illal an dan tidak dimudahkan untuk saya penyempurnaan jawabannya kecuali sekarang wala sahla illa ma ja'alahu Allah sahla dan tidak ada perkara yang mudah kecuali apa yang Allah jadikan dia itu mudah fa'alaihi tawakkalna wa ilaihi anabna wa ilaihil masir maka hanya kepada Allah kami bertawakal dan hanya kepadanya kami kembali eh, anak benar yaitu bertaubat dan hanya kepadanya pula kami akan kembali fa'ahutu jami al ikhwah ala muhafadatin nufus maka saya mendorong seluruh ikhwah untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri masing-masing. fa'innaha min anfa'is sa'i fi mithli hadhihi nawazil karena sesungguhnya pemeriksaan terhadap diri sendiri itu termasuk upaya yang paling bermanfaat di dalam musibah-musibah yang semacam ini. An Maimun bin Mihran rahimahullah qol la yakunul abdu taqiyya tidaklah sang hamba itu menjadi orang yang bertakwa hatta yakuna asyadda muhasabatan li nafsihi sampai dia itu lebih keras pemeriksaannya untuk dirinya sendiri minas minasyariki li syari, daripada seorang sekutu ketika memeriksa sekutunya yang lain, seorang rekan yang memeriksa rekannya yang lain. Asar ini diriwayatkan oleh Hanat Asari dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad yang hasan. Wala budda min ma'rifatil abdi ahamiyata hadil muhasabah. Maka sang hamba harus mengetahui pentingnya pemeriksaan terhadap diri sendiri itu. Oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa yu'inuhu ala hadhihi al-muraqabah wal muhasabah yang bisa membantu dia untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap diri sendiri adalah ma'rifatuhu yaitu dia harus mengetahui annahu kullama ijtahada fiha al-yaum bahwasanya setiap kali dia itu bersungguh-sungguh pada hari ini di dalam pemeriksaannya itu istaraha minha ghadha besok dia akan bisa beristirahat dari pemeriksaan idza sara hisabu ila ghairihi apabila pemeriksaan itu sudah ditangan oleh sudah ditangani oleh yang lain wa kullama ahmalahal yaum istadja alaihil hisabu ghada dan setiap kali dia menyia-nyiakan pemeriksaan itu pada hari ini maka akan menjadi keras pemeriksaan itu terhadap dirinya besok yaitu di hari kiamat wa yu'inuhu 'alaiha aidan dan yang membantu dia untuk melakukan muhasabah pemeriksaan terhadap diri sendiri juga ma'rifatuhu anna ridha hadhihi tijarah yaitu dia harus mengetahui bahwasanya keuntungan dari perdagangan ini karena pada hakikatnya kita hidup di dunia adalah sedang berniaga yang mana modal dasar kita adalah jiwa kita dan nafas kita yaitu umur kita sukenal firdaus yaitu kita bisa tinggal di surga firdaus surga yang tertinggi wan ila wajhi arabi subhanah dan melihat kepada wajah Rabb yang maha suci wa dan dia harus mengetahui bahwasanya kerugian dia kalau sampai dia tidak menjalankan sebagaimana mestinya dukhulun nar yaitu dia akan masuk ke dalam neraka wa yahijabu di ta'ala dan dia akan terhalangi dari melihat Rabbu ta'ala fa idza tayaqqana maka apabila sang hamba itu yakin bahwasanya inilah yang akan terjadi hana alaihi hisabul yaum akan menjadi ringan bagi dia pemeriksaan pada hari ini. Lebih baik kita penat memeriksa diri sendiri pada hari ini daripada nanti diperiksa di padang mahsyar. Fahakun alal hazim. Maka wajib bagi orang yang memiliki tekad yang kuat. Al-mu'mini billahi wal yaumil akhir. Seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah yaghfala an muhasabati nafsih. Untuk dia itu tidak lalai dari pemeriksaan terhadap dirinya sendiri wa 'alaiha dan menyempitkan hawa nafsunya, menyempitkan jiwanya fi harakatiha wa sakanatiha di dalam gerakannya dan juga ketika dia diam wa khuturatiha wa khutuwatiha dan juga di dalam desiran hatinya dan langkah-langkahnya harus dibatasi karena jiwa itu condong kepada perkara yang jelek inna nafsala ammaratun bisu Sesungguhnya jiwa itu benar-benar sering memerintahkan kepada yang jelek. Illa ma rahima rabbi. Kecuali yang dirahmati oleh Rabbu. Fakullu nafasin min anfasil umur. Maka setiap nafas dari nafas-nafas umur dia itu jauharatun nafisah. Dia itu adalah permata yang sangat berharga. La hazzalaha. Yatamakkanu an yastariya biha kanzun minal kunus. Dia tidak memiliki bagian yang mungkin bagi dia untuk membeli dengan permatanya tadi itu. Kanz. Kanz adalah harta harta berharga yang sedang yang disimpan. layan sahi, eh, la na'imuhu. Yang kenikmatannya itu tidak akan pernah selesai yaitu di surga kenikmatannya tidak ada batasnya abadal abad yaitu selama lamanya jadi tidak mungkin bagi dia untuk membeli kenikmatan surga dengan apa? Dengan semata-mata apa yang dia miliki. Tetapi apa hendaknya dia memanfaatkan permata tadi, yaitu nafas dia, umur dia, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Agar Allah ridha untuk membukakan pintu surga kepada kita. Fa'idha'atu hadhil anfas. Maka penyanyian nafas-nafas ini tadi, au istira'u sahibiha biha atau pemilik nasab itu justru membelinya eh, membeli dengannya membeli apa ma yajlibu halakah perkara yang bisa mendatangkan kebinasaan untuk dia ini berarti apa? Khusranun azim. Itu adalah kerugian yang besar. La yasmahu bimislihi illa ajhalun nas. Tidak ada orang yang rela dengan yang semacam ini kecuali orang yang paling bodoh. Wa ahmakuhum dan orang yang paling tolol. Wa aqalluhum aqla dan orang yang paling sedikit akalnya. Rela membuang permatanya untuk membeli sesuatu yang justru membinasakan. Wa inna ma lahu haqiqatu hadzal khusran yaumat taghabun. Dan hanyalah akan nampak bagi dia hakikat dari kerugian ini pada hari kerugian atau yaitu kerugian dan ketertipuan. Seseorang kalau sedang berniaga dan dia rugi dan tertipu, istilahnya adalah maghbun, tertipu dan rugi. Ya taghabun, banyak orang yang menyesal karena perdagangannya, perniagaan dia di kehidupan dunia ternyata rugi. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhbara. Pada hari di mana setiap jiwa akan mendapati apa yang dia amalkan itu baik berupa dia itu kebaikan muhdara dia itu nanti akan dihadirkan wama amilat mingsu dan juga amal kejelekan yang dia lakukan itu juga akan muhdara akan akan ditampilkan pada dia tawaddu lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida dia berkeinginan seandainya antara dirinya dengan antara hari kiamat itu ada masa yang panjang. Ditambah lagi kesempatan untuk beramal soleh. Tentunya ini penyesalan setelah tiba di hari kiamat. Selesai dari kitab Ibwasatul Lahfan. Aku lumusainan billahi rabbil alamin. Sekarang kita akan masuk kepada inti kitab ini. Al-Babul Awal. Min a'zami asbabil masaib. Sekarang kita akan mengetahui, akan mempelajari termasuk sebab-sebab terbesar datangnya musibah. Qala Allah Ta'ala wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kafir." Maka apapun manya adalah artinya adalah di. Apapun perkara yang menimpa kalian yang berupa musibah fa bima kasabat aydikum. Maka yang demikian itu adalah disebabkan Olah dari tangan kalian sendiri. Baknya bak sababiyah disebabkan oleh pekerjaan tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an kafir. Dan Allah itu memaafkan kebanyakan dari kesalahan kalian. Jadi musibah yang menimpa kita itu sebenarnya adalah baru sebagian kecil dari kesalahan-kesalahan kita. Sementara kebanyakan dari kesalahan kita itu sudah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Seandainya seluruh dosa kita itu langsung didatangkan hukuman yang misalnya apa kita binasa dan yang di muka bumi itu, itu juga akan hancur Qala al-Khazin rahimahullah Qauluhu azza wa jal Wa ma asabakum min musibatin Fabima kasabat aidikum Al-muradu hadhil masaib Yang dimaksudkan dengan musibah-musibah ini adalah Al-ahwalul makruhah Perkara-perkara yang kita benci jadi dia umum, bisa berupa penyakit, bisa berupa eksiden di jalan, bisa berupa kerugian di dalam perniagaan, atau mengalami perkara-perkara yang tidak kita sukai dari tetangga kita, semuanya adalah musibah. Nahwu al-auja, seperti auja, yaitu penyakit-penyakit. Wal asqam, sama, ini juga penyakit. Wal qahab, yaitu musim kemarau, kekurangan hujan. Wal ghala, dan tingginya harga, inflasi, kenaikan harga. Wal yaitu banyak orang yang tenggelam. Wasawa'iq yaitu petir-petir yang menyambar. wal dan yang semacam itu eh, dan yang selain itu minal masoib dari berbagai macam musibah. Yang demikian itu bagaimana kafadat aidikum itu adalah disebabkan oleh ulah tangan kalian minat dunubi wal ma'asi yaitu berupa dosa-dosa dan kedurhakaan-kedurhakaan. Selesai dari tafsir al khawzi Wa qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang tafsir ayat ini ay mahma asabakum ayyuhan nas musibah apapun yang menimpa kalian wahai manusia minal masaib dari berbagai macam bencana itu fa inna huwa an sayyi'atin taqaddamat lakum hanyalah dia itu disebabkan oleh dosa-dosa yang terdahulu dari kalian. Wa ya'fu an kafir dan Allah telah memaafkan banyak sekali kesalahan kalian. Ay minas sayiat, memaafkan banyak kesalahan kalian. Fala yuzaji fala yujazikum 'alaiha. Allah tidak membalas kalian dengan kesalahan-kesalahan yang banyak tadi, bal ya'fu anha. Bahkan dia itu memaafkannya. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah. Seandainya Allah menghukum manusia dengan apa yang mereka kerjakan, niscaya Allah tidak akan meninggalkan di muka bumi itu seekor makhluk melata pun. Seandainya semua dosa itu dihukum secara langsung, niscaya bumi itu akan hancur. Selesai dari tafsir Al-Qur'anil Azim. Fa'alaina jami'a maka wajib bagi kita semua al-luqsira muhasabatan nufus untuk memperbanyak pemeriksaan-pemeriksaan jiwa menghitung diri sendiri wa fi dan kita memperhatikan nazarofi yaitu memikirkan banyaknya kesalahan-kesalahan kita min tadyi'i hukukillah yaitu berupa penyianyian terhadap hak Allah wa ibadah ibadih dan penyianyian terhadap hak para hamba. Banyak perkara yang belum kita tunaikan. Allah jalla sya'nu. Allah yang maha agung sifatnya berfirman, "Awalamma asabatkum musibah." Awalamma atau apakah manakala kalian tertimpa musibah Qad asabatum mithlaiha, padahal kalian telah menimpakan dua kali lipat. Maksudnya apa itu? Ketika kalian mengalami kekalahan, e, kekalahan di perang Uhud, sementara kalian waktu perang Badar kalian sudah menimpakan kepada musuh kalian kekalahan dua kali lipat. Waktu perang Uhud muslimin yang meninggal 70 orang. Di dalam perang Badar orang kafir yang mati berapa? 70 orang dan yang tertangkap 70 orang. Kultum anna hada Kalian berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Kul huwa min indi anfusikum. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, musibah tadi, kekalahan tadi itu adalah datang dari sisi kalian sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu mampu melakukan apapun yang dia inginkan. Mampu melakukan apapun Kesalahan yang terjadi dalam perang Uhud karena apa? Karena para rumah yaitu para pemanah yang berjumlah 50 orang terjadi perselisihan di antara mereka disebabkan oleh apa? Ghanimah. 40 orang turun ke bawah sementara hanya 10 yang bertahan di atas gunung itu. Akhirnya pasukan Khalid Ibn Walid balik menyerang pasukan yang di atas. Yang di atas pun kalah karena terlalu sedikit jumlahnya. Sehingga kaum muslimin akhirnya mengalami kekalahan padahal di awal di awal pagi mereka menang. Kalau imammu Al-Qurtubi rahimahullah musibah asabatkum musibah Air ghalabah dalam masalah ini maksudnya adalah kekalahan. Qad asabatum mislaiha yaitu kalian telah menimpakan kepada musuh dua kali lipat. Yaumah Badr, pada waktu perang Badar yaitu bulan Ramadan tahun tahun berapa? Tahun 2 Hijriah bi an qataltum minhum sab'in wa asartum sab'in. Kalian telah membunuh dari mereka 70 orang dan kalian telah menawan dari mereka 70 orang juga. Kemudian semuanya ditebus. Nah, kaum muslimin mendapatkan harta yang banyak. Wal asir fi hukmil maqtul. Sementara tawanan itu hukumnya seperti orang yang sudah mati. Li'annal asir yaqtulu asirahu in aradu. Karena orang yang menawan, yang menangkap, kalau dia ingin membunuh, dia bisa membunuh tawanannya itu. Maka kaum muslimin telah mengalahkan orang kafir dua kali lipat. Kenapa sekarang mengalami kekalahan? Aik, eh, fahazam tumuhum yauma badr. Kalian telah berhasil mengalahkan mereka pada waktu perang Badar. Wa yauma umudin ayuban filibetidak. Dan demikian pula di dalam perang Uhud pada awalnya kalian juga telah mengalahkan mereka. Bahkan musuh sudah mati sebanyak 34 pada waktu perang Uhud tersebut. Wa qatatum fihi qariban min 20. Ini yang dirafikan Qurtubi, tetapi yang benar sampai 34 yang mati. Di, tapi di akhir siang. Total untuk musuh yang mati 34. Mendekati 20 kata Imam Qurtubi. Qatatun minhum fi yaumain. Kalian membunuh mereka di dalam dua hari. Wa nalu minkum fi yaumi Uhud. Dan mereka mendapatkan kemenangan dari kalian pada perang Uhud. Kulukum anna hada. Kemudian kalian berkata dari mana datangnya kekalahan ini? Ayat min aina asabana hadzal jizam wal qatl. Dari sebab apa dan dari mana kita tertimpa kesalahan dan pembunuhan ini wa nahnu nuqatilu fi sabilillah sementara kami ini berperang di jalan Allah wa nahnu muslimun dan kami ini adalah kaum muslimin wa finan nabiyyu wal wahyi dan di tengah-tengah kami ada nabi dan ada wahyu wahum musyrikun sementara mereka adalah musyrikun ini menunjukkan apa sebab kemenangan di kalangan muslimin itu banyak Allah bersama kaum muslimin tapi kenapa mereka kalah ternyata karena ada kesulhakaan dan maksiat itu menyebabkan salahnya kita di zaman manapun. Kulhuwa min indi anfusikum. Katakanlah bahwasanya itu disebabkan oleh diri kalian sendiri. Kesalahan tadi datang dari sisi kalian sendiri. Yakni mukhalafatar rumah, yaitu penyelisian kecurhakaan yang dilakukan oleh para pemanah. Mayoritas bukan semua, 40 yang durhaka, yang 10 dengan pemimpinnya yaitu Abdullah ibnu Jubair mereka setia tetapi jumlahnya terlalu sedikit untuk menghadapi pasukan Khalid ibnu Walid. Wa min kaumin ata'u nabiyyahum fi harbin illa nusiru. Dan tidak ada satu kaum pun, minyak adalah tauhidin nabi. Wa min. Tidak ada satu kaum pun yang taat kepada nabi mereka di dalam peperangan kecuali pasti mereka itu akan tertolong. Li'annahum idza ata'u fa karena mereka jika mereka taat kepada Allah, maka mereka adalah tentara Allah. wahidullahi humul ghalibun. Dan tentara Allah itulah yang akan mendapatkan kemenangan. Jadi intinya adalah ketaatan kepada Allah. Ini selesai dalam dari kitab tafsir Al-Qurtubi. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fal insanu idza asabat humul masa idza asabat humul masaib bi dzunubi wa maka manusia itu apabila dia tertimpa musibah-musibah yang disebabkan oleh dosa-dosa dia dan kesalahan-kesalahan dia, karena huwa zalimu li dia itulah yang mendolimi dirinya sendiri. Faidata bahwa taubat, tapi apabila dia bertaubat dan memohon ampun, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan menjadikan untuk dia dari setiap kegundahan itu jalan keluar. Wa min kulli mahroja dan dari setiap kesempitan itu kelapangan mahroja sama ya jalan keluar. Salat juga jalan keluar. Wa razaqahu min haithu la yahtasib dan Allah akan memberi dia rizki dari arah yang tidak dia juga. Wa zunubu mitlu aklis dan dosa-dosa itu seperti memakan racun. Bahwa ida akalasum sum marida Orang apabila dia memakan racun, dia akan sakit atau bahkan mati. Bahwa ladhi yamrat wa yata'allam wa yata'adzab wa yamut. Dia itu yang sakit, dia itu yang merasa yata'allam, yaitu merasa sakit. Wa yata'adzab dan merasa tersiksa. Wa yamut dan dia juga yang akan mati. Wallahu khaliqu dzalika kullih. Dan Allah yang menciptakan itu semua. Tetapi apa? Dengan sebab kesalahan diri sendiri. Innama maridha bisababi aklih. Hanyalah dia itu sakit disebabkan karena dia makan racun tadi. Wa huwa alladhi zalama nafsah bi akli sum. Dia itu sendiri yang telah mendolimi dirinya sendiri dengan memakan racun. Fa in syaribat tiryaqan nafi' kalau dia itu meminum obat yang bermanfaat teriak yaitu jawa obat afahullah Allah akan memberi dia keselamatan fadzunub ka maka Dosa-dosa itu seperti memakan racun. Wasiriyakun nafi' kataubatu kataubatin nafi'ah. Sementara obat yang bermanfaat itu bagaikan obat yang bermanfaat. Wal abdu faqirun ilallahi ta'ala fi kulli hal. Dan hamba itu sangat perlu kepada Allah Ta'ala di dalam seluruh keadaan. Bahwa bifadlihi wa rahmatihi yulhimul taubah. Maka Allah itulah yang dengan karunia-Nya dan kasih sayangnya memberikan ilham kepada hamba tadi untuk bertaubat. Faidah saab saaba alaih. Kalau dia bertaubat, Allah akan menerima taubat dia. Faidah sa'alahul abdu wa ja'ah istajaba du'a'ah. Maka apabila sang hamba memohon kepadanya dan berdoa kepadanya, dia pun akan memenuhi doa dia. Selesai di dalam Majmu' Fatawa. Wa qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bihikmati hikmati Uhud ketika membahas hikmah dari perang Uhud. Faminha di antara hikmahnya adalah ta'rifuhum su'a aqibatil maksiyah. Allah memperkenalkan kepada mereka buruknya akibat kedurhakaan wal fasal. Wal fasal yaitu rasa takut. Oh, bentar, ya sama takut. Fasal terkadang artinya adalah kegagalan, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah rasa gentar, munculnya rasa takut watanazu yaitu perselisihan, membuat pasukan jadi lemah. Wa annalladzi asabahum dan bahwasanya perkara yang menimpa mereka innama huwa fi syu'mi dzalik hanyalah itu sebagai akibat syu'm yaitu apa? Syu'm adalah akibat yang buruk itu namanya syu'm yaitu kesialan. Itu adalah kesialan dari perkara-perkara tadi. Karena apa? Kedurhakaan tadi. Kama qala ta'ala walaqad walaqad sadaqakumullahu Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh Allah telah memenuhi apa yang dia janjikan kepada kalian. Ittahussunahum biiznih. Ketika kalian itu bisa mengalahkan mereka dengan seizin Allah. Semuanya adalah dengan seizin Allah, bukan karena kehebatan kita. Ini di awal di awal pagi, kaum muslimin mengalahkan pasukan perang Uhud, eh, perang orang kafir itu. Hatta idza fasyirtum maka sampai ketika kalian mulai tertimpa ketakutan, watanaza'tum fil amr dan kalian berselisih pendapat di dalam perkara ini, yaitu apa? Berselisih pendapat tentang masalah ghanimah dan bolehnya untuk turun, turun dari jabal rumah. Padahal Rasulullah telah memperingatkan mereka di pagi hari, kalau kalian lihat aku menang, jangan kalian turun sampai datang utusan dariku. Kalau kalian lihat kami kalah, jangan kalian turun sampai kalian mendapatkan utusan dariku. Sampai walaupun kalian melihat kami disambar oleh burung, jangan kalian turun. Ini menunjukkan apa? Perintah yang amat sangat. Karena Rasulullah memang ahli strategi yang paling pandai kan mendapatkan wahyu. Nah, manakala mereka berselisih pendapat tentang masalah itu, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Kondisi berbalik. Wa asalitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Dan kalian durhaka setelah Allah menampakkan kepada kalian apa yang kalian sukai, yaitu apa? Ghanimah. Karena begitu kaum musyrikin lari meninggalkan ghanimah yang banyak, maka orang-orang yang di atas jabal rumah teriak-teriak, "Ya ma'asyiral muslimin, al-ghanimah al-ghanimah." Maka 40 turun, yang 10 mereka setia di atas. Minkum yuridu dunya wa minkum mayyuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Itu padahal di kalangan sahabat ada yang diuji dengan yang demikian. Maka bagaimana dengan orang-orang yang semacam kita? Ini sebagai apa? Pelajaran untuk memperbaiki diri. anhum. Kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka. Kaum muslimin berhasil apa mengundurkan diri dan berlindung di balik sebuah bukit. Sementara orang kafir, walaupun mereka menang, tetapi mereka ketakutan, tidak berani untuk mengejar. Liya untuk Allah menguji kalian. Walaqad apa ankum. Padahal Allah dan sungguh Allah itu telah memaafkan kalian. Jadi dalam kondisi curhaka, dalam kondisi datang musibah, tetap Allah Taala itu sangat penyayang kepada kaum mukminin. Baik, kita kembali ke ucapan Imam Ibnu Qayyim, "Falamma zaqu aqibata maksiyatihim Rasul Maka manakala mereka telah merasakan akibat dari kedurhakaan mereka kepada Rasul, watanazuihim dan akibat dari perselisihan mereka wa fasalihim dan rasa takut yang muncul dari hati mereka kanu ba'da dzalika asyadda hazaro. mereka setelah itu menjadi paling berhati-hati para sahabat wa yaqzatan dan paling sadar Yakzoh yaitu terjaga wa taharusan dan berjaga-jaga min asbabil khudlan dari sebab-sebab yang mendatangkan penelantaran khudlan lawan dari pertolongan. Selesai dari kitab Zadul Ma'ad. Kemudian kita ambil dalil yang ketiga. Qala Allah subhanahu ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apapun yang me menimpa kalian dari kebaikan, kebaikan apapun yang kalian dapatkan, maka itu adalah dari Allah. Wa ma asab eh, ya engkau ya apapun kebaikan yang engkau dapatkan maka itu adalah dari Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik dan kejelekan apapun yang menimpa dirimu maka itu adalah datang dari dirimu sendiri kesalahan dirimu sendiri ini yang diajak bicara siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi jelas umat ini pun masuk di situ Qala Imam Tabari rahimahullah di tafsir hadhil ayat tentang tafsir ayat ini Beliau mengatakan, "Ma yusibuka ya Muhammad, apapun yang menimpa engkau wahai Muhammad, min roha'in wa ni'mah, berupa kelapangan roha, wa ni'mah kenikmatan, wa afiyah yaitu kesehatan, wa salamah keselamatan, famin fadlillahi alaik itu adalah karunia Allah kepadamu." Wa eh, yatafaddalu bihi alaik yaitu dia memberikan karunia kepadamu ihsanan minhu ilaik sebagai bentuk kebaikan Allah kepada eh, jarinya kepada engkau. Wa amma qauluhu adapun firman Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Yakni ma asabaka min syiddah. Apapun yang menimpa dirimu, baik berupa perkara yang menyulitkan, syiddah, kekerasan, wa masaqah, kesulitan, wa ada gangguan, wa makruh, perkara-perkara yang tidak kita sukai, famin nafsik yakni bizam bin istaujabat habihi yaitu dosa e, istaujabat habihi dosa yang mengharuskan dirimu mengalami itu padahal Rasulullah itu aja dinasehati semacam itu bagaimana dengan kita yang banyak dosa iktasabtahu nafsat uh, e, iktasabathu nafsuk yang dikerjakan oleh yang dilakukan oleh dirimu sendiri Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fal hasanatu was sayyi'atu hahuna." Kebaikan dan kejelekan di sini di dalam ayat ini, an wal musibah, kenikmatan dan musibah. Fa ni'matu minallah. Kenikmatan itu datang dari sisi Allah. Mana biha alaik, dia karuniakan kepadamu. Wal musibah fa mana nasa'at min dari nafsik. Sementara musibah itu adalah tumbuhnya, nasa'at tumbuh atau munculnya munculnya dari arah dirimu sendiri wa amalik dari sebab amalanmu sendiri far awal fadluh maka yang pertama adalah karunia Allah kenikmatan wasani adluh dan yang kedua adalah keadilan Allah wal abdu yataqallabu baina fadlihi wa adli dan hamba itu berbolak-balik di antara karunia Allah dan keadilan Allah tidak mungkin Allah berbuat dolim seluruh pekerjaan dan perbuatan Allah selalu adalah berkisar seputar karunia dan keadilan. Jarin alaih. Eh, jarin alaih fadluh. Yaitu karunia Allah itu berlangsung kepada dia. Jarin, berlangsung atau mengalir atau berlaku. Madin fih, yaitu berlaku di dalam dirinya, dalam diri sang hamba. Eh, hukmuhu adlun, Oh, gimana cara kita meletakkan koma di sini? Nah, baik. Ini setelah fadlu dikasih koma. Jarin alaihi fadlu. Karunia Allah itu selalu mengalir kepadanya. Wa ma bin fihi hukmuh. Hukumnya itu berlangsung kepadanya. Adilun fihi qada'uh. Ketetapan Allah itu adil pada sang hamba. Jadi betul-betul semuanya adalah kebaikan dari Allah. Kalaupun ada sesuatu yang menyakitkan, itu adalah peringatan disebabkan oleh kesalahan kita sendiri. Selesai dari kitab Zadul Ma'ad, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Insya Allah bermanfaat semacam ini muhasabah. Terkadang kita membahas kitab akidah, terkadang membahas pensucian jiwa dan sebagainya. Oh iya, membahas fikih. Qala Imam Ibnu Hajar yang rahimahullahu taala Al hadis tsaki'a asyar hadis yang ke-19 wa an Abi Sa'labah al kushani radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna fi ardi qaumin ahli kitab wahai Rasulullah kami itu ada di negeri suatu kaum dari ahlul kitab mereka orang kafir apa kulu fi aniyatihim? Apakah boleh kami memakan di dalam bejana-bejana mereka, dari pinggan-pinggan mereka, dari cawan mereka dan sebagainya? Kalau la takulu fiha. Jangan kalian makan di dalam bejana-bejana tadi. Illa alla tajidu ghairaha kecuali kalau kalian itu tidak mendapatkan yang lain. Fagsiluha, maka cuci dulu dia wa fiha dan kemudian makanlah di dalam bejana tadi. Al-hadis mustafakat alaih. Jadinya apa? Terlarang kita memakan dari bejana-bejana orang kafir. Tetapi kita gabungkan karena Rasulullah juga memiliki hadis-hadis yang lain. Al-hadisul isrun, hadis yang ke-20 An Imran bin Husain radhiyallahu ma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadda'u min mizajati imra'ah musyrikah muttafaqun alaih di dalam hadis yang panjang bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berwudu dari gentong, yaitu tempayan, misalnya tempayan tempay dari tempayan seorang wanita musyrikah. Mustafakun alaih ini sebelum dia masuk Islam. Kemudian setelah melihat keajaiban Rasulullah dan keadilan beliau, wanita ini pulang ke negerinya dan mendakwai mereka dan mereka semua masuk Islam setelah itu. Dari hadis yang kedua ini kita mendapatkan faedah bolehnya kita memanfaatkan dari bencana-bencana orang kafir. Berarti dari sini kita mendapatkan faedah bahwasanya yang pertama ini tidak sampai haram, tetapi apa? Tetapi dia itu makruh, tidak sampai haram. Dan inilah yang dirajikan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala membenarkan pendapat para Syafi'iyah dan itu yang benar. Dan itu yang dirajikan Syekhuna Muhammad bin Hizam hafizahullahu taala digabungkan dengan hadis yang kedua. Kenapa demikian? Karena sekian banyak dalil yang lain menunjukkan bolehnya kita memanfaatkan bejana-bejana orang kafir. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Uh, diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadisnya sahih. Dari Jabir radhiyallahu anhu dan yang lain. Eh bukan, juga hadis Jabir. Beliau mengatakan kunna nabzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanusibu min aniyatil musyrikin kami sering berperan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekali, tapi apa? Karena dengan fi'il mudhari menunjukkan berlakunya itu berkali-kali. Fanusibu min aniyatil musyrikin. Kemudian kami mendapatkan sebagian dari bejana-bejana orang musyrikin. Fanastanti'u biha. Dan kami memanfaatkannya. Fala ya'ibu zalika alaina. Dan Rasulullah tidak mencela kami dengan perbuatan kami itu. Dan hadis yang lain, hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mughafar. Beliau mengatakan, "Aku betul dan min syahmin yauma khaybar." Aku mendapatkan satu tempayan yang berisi syam, yaitu lemak. Pada waktu perang Khaybar. Perang Khaybar ini tahun berapa ya? Tahun 4 Hijriah. Oh, bukan Afan. Tahun 6 Hijriah. Kalau yang 4 Hijriah itu yang Honda. Ini yang 2 tahun setelah itu, yaitu tahun ke-6. Faratazam tuh, kemudian aku peluk dia. Karena memang dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain, Rasulullah dan para sahabat kelaparan waktu itu. Ketika mengepung wilayah Khaybar. Kenapa? Lemak dari binatang, lemak dari binatang. Rata-rata pada waktu itu lemak-lemaknya adalah dari binatang. Sayyid. Qal wa qultu dan aku berkata la u'til yauma adan min hadza syai'an. Aku tidak akan memberikan ini sedikit pun pada hari ini pada seorang pun. Nah, lapar beliau kasihan. Falsafatu kemudian aku menulis Fa Rasulullah SAW mutafasima. Ternyata Rasulullah sedang tersenyum padaku. Dalam riwayat yang lain apa? Fastahnya itu minum. Maka aku malu sama Rasulullah. Ternyata apa Rasulullah tidak apa tidak melarang itu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya bejana orang kafir ini tidak langsung dihukumi sesuatu yang terlarang. Kemudian dalil yang berikutnya sebelum kita membahas secara rinci, dalil yang berikutnya adalah ketika selesai perang Khaybar itu, yang mana seorang wanita Yahudi ya, yaitu Zainab, Zainab istri siapa itu? Salam bin Mishka, sama-sama Yahudi yang kafir dua-duanya ini, memberikan apa? Memberikan hidangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa daging kambing di bagian pahelnya dan itu adalah bagian yang paling disukai Rasulullah dan Rasulullah memakannya dan dia nggak tahu di situ ada racun kemudian ya terkena racun beliau cuma syahidnya di sini adalah tidak disebutkan dalam riwayat yang itu Rasulullah menyuruh untuk mencuci dulu dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan langsung menerimanya. Dan juga dalil yang lain adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amul ladina utul kitaba halal lahum Makanan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal untuk kalian. Padahal ini ayat ini turun untuk apa? Sebagai hukum. Ternyata Allah Ta'ala tidak merinci, mengatakan tapi harus dicuci dulu ataukah tidak. Dan Rasulullah juga tidak merinci harus dicuci dulu ataukah tidak. Jadi sekian banyak dalil. Makanya dari hadis-hadis ini, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukilkan dari Syafi'iyah dan itu pendapat yang benar bahwasanya apa? Hadis yang disebutkan dalam hadis Abi Sa'labah Al-Khusyani ini adalah apa? Untuk menunjukkan istighfar, yaitu mustahabnya dicuci dulu. Adapun kalau ada gambaran dia itu kita khawatir habis dipakai untuk untuk memasak daging daging anjing eh, daging apa daging babi dan dipakai untuk minum khamar misalkan maka yang demikian itu harus apa harus kita cuci dan itulah yang diinginkan dalam hadis ini, yaitu apa? Karena memang bejana-bejana tadi itu dipakai untuk memasak daging babi dan meminum khamar sebagaimana datang riwayat tersebut tambahan yang penting ini di dalam di dalam Sunan Abu Dawud. Jadi kesimpulannya adalah pencuciannya tadi itu tidak sampai wajib secara umum, tapi mustahab Adapun kalau jelas dia adalah bekas sesuatu yang najis, tentunya wajib untuk kita cuci. Sama saja itu bejana muslim atau bejana kafir. Kalau ada najis tentunya harus kita cuci. Apalagi kita sudah lewat pembahasan bahwasanya yang rojih badan orang kafir itu adalah apa? Adalah suci dari sisi zatnya. Makanya Rasulullah SAW ketika para sahabat menangkap eh, Sumamah bin Usal al-Yamani sebelum beliau masuk Islam, di mana ditangkap setelah itu? Dimasukkan ke dalam masjid, diikat di tiang masjid. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah memberikan isyarat secara khusus bahwasanya bolehnya orang kafir dimasukkan di dalam masjid menunjukkan apa? Mereka itu badannya tidak najis. Yang najis hanya apa? Hanya jiwanya dan sebagainya. Itu adalah pendapat yang benar tentang masalah ini. Dan itu pula yang yang diisyaratkan oleh Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabilah. Nah, ini alhamdulillah pembahasannya pendek. Kita tambah satu lagi. Al hadithul hadi wal Isrun, Hadis yang ke-21 wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkasar. Bahwasanya bedana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pecah. Ada ada retak tidak sampai pecah yang hancur. Fatah maka nasab Maka untuk menambal bagian yang saat yaitu bagian yang retak itu beliau mengambil apa? Silsilatan min fitbah Rantai dari perak digunakan untuk menyulam bagian yang retak di situ. Hadir diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah untuk apa? Adamu idha'atil mal. Tidak boleh bagi kita untuk menyia-nyiakan harta. Kalau dia masih kita masih bisa kita manfaatkan, kita manfaatkan barang-barang tersebut. Kalau kita sendiri tidak merasa mengambil manfaat, bisa kita hadiahkan kepada orang yang memerlukan, atau kita sedekahkan, atau kita jual. Yang penting apa? Tidak tersia-sia. Ini faedah secara umum. Adapun secara khusus, karena pembahasannya adalah dalam kitab Toharoh, dari sini kita tahu Bahwasanya apa? Boleh kita berwudu atau makan dan minum dari bejana yang dia itu apa? Retakannya itu disambung dengan rantai dari perak. Di sini menunjukkan apa? Pengkhususan hadis Ummi Salamah yang telah kita lewati pada pertemuan yang lalu. Yang Rasulullah SAW melarang untuk apa? Kita makan dan minum dari bejana, yaitu, yaitu dari cawan atau dari pinggan-pinggan yang terbuat dari emas atau perak. Maka Larangan yang hari dulu itu itu dikhususkan dengan apa? Dengan eh, diperkecualikan dengan hadis Anas bin Malik. Bahwasanya boleh ketika bejana atau pinggannya itu retak dan masih bisa disambung, boleh disambung dengan perak. Tapi syaratnya apa? Bagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, syarat yang pertama harus peraknya itu sedikit saja. Jangan sampai dia itu banyak. Karena itu syaratnya. Karena apa? Secara umum rantai yang digunakan untuk menyulap itu sedikit. Kemudian syarat yang kedua, dia terbuat dari perak, bukan terbuat dari emas. Kalau terbuat dari emas, maka itu adalah haram. Sebagaimana dinas oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan mayoritas ulama. Yang boleh hanyalah yang terbuat dari perak. Kemudian syarat yang ketiga, ayyakuna lihajah karena memang ada keperluan, bukan untuk berhias-hias, bukan untuk bermewah-mewah, bukan. Tapi karena keperluan semacam ini. Karena memang harus disulap, Rasulullah orang susah untuk harus beli-beli lagi. Maka dia eh, maka beliau memanfaatkan tadi dengan apa? Dengan rantai dari perak. Dan ini adalah pendapat mayoritas dari para salaf disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah sekian banyak ulama salaf di antaranya adalah siapa? adalah Sa'id bin Jubair, Maisarah Zadan, Tawus, Asyafi'i, Abu Saur, Ibnu Mundir, bahkan apa para pengikut Abu Hanifah juga, juga Ishaq dan ya, yang lain-lain, juga Umar bin Abdul Aziz. Mereka membenarkan demikian. Begitu pula Ibnu Abdul Bar dan seterusnya para ulama yang banyak. Menunjukkan bahwasanya yang demikian itu boleh dengan syarat-syarat tersebut. Boleh untuk apa? Untuk kita setelah itu menggunakan untuk makan minum dan berwudu dan sebagainya. Ada sebagian ulama yang mengatakan memang boleh tetapi jangan sampai kita meletakkan mulut kita di bagian perak tersebut. Itu memang pendapat sebagian dari mereka. Tetapi pendapat ini bukanlah pendapat yang benar. Kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan itu dan telah dibolehkan oleh Rasulullah, tidak ada bedanya kita meletakkan di bagian itu atau di bagian sampingnya. Karena semuanya bersambung dengan air. Maka tidak ada bedanya. Makanya Umar bin Abdul Aziz meletakkan bibir beliau di bagian di bagian e, rantai emasnya, e, rantai perak tersebut. Dan juga sebagaimana ini yang dirojekkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah karena Rasulullah SAW berbuat itu dan tidak menjelaskan dengan apa? Syaratnya jangan sampai mulut kalian terkena bagian ini, tidak. Maka menunjukkan dia itu terserah mau kita minum di sebelah mana. Itu khusus untuk perak ataupun yang untuk emas, maka para ulama menukilkan bahwasanya yang rojih adalah dia tidak boleh. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Ada satu dua yang berpendapat boleh, tetapi apa yang benar dia tidak boleh untuk yang emas. Baik, ilahuna taala a'lam.